ilmu agama merupakan faridah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim maka hal ini ditanamkan kepada umat rijalan wa nisaan baik dari kalangan rijal maupun nisa Di samping tentang fadail ilmu yang telah disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu darajat sekian derajat di mana rifatud darajah tingginya darajat yang dimaksud dalam ayat ini meliputi darajatun hissiyatun wa darajatun ma'nawiyah darajah hissiyah yaitu derajat yang bisa dirasakan langsung oleh tubuh kita nah Darajah yang dimaksud dalam ayat ini meliputi darajah hissiyah dan yang kedua darajah ma'nawiyah. Darajah hissiyah adalah darajat tingkatan ketinggian kedudukan di jannah nanti. Karena Allah menyiapkan di surga itu ketinggian darajah hissiyah adalah di surga nanti Allah menyiapkan di surga mi'atu darajah. Sebagaimana dalam hadis A'addallahu lil muttaqina fil jannah. Naam. Barakallahu fikum mi'ata darajah. Allah menyiapkan untuk para muttaqin di surga nanti 100 tingkatan. Maka ilmu akan menentukan darajah seorang muslim di akhirat nanti. Semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang yang tentunya secara otomatis tingkat keimanannya pun akan meningkat maka darajat yang akan dia raih di surga pun akan lebih tinggi. Maka dari itu ahli sunnah selalu mengingatkan umat untuk belajar dan belajar. Tidaklah umat dididik dengan taklid, lakukan, jangan lakukan. Tinggalkan yang itu, lakukan yang ini. Tidak. Tapi um, ahlus sunnah selalu mendidik umat untuk berilmu, belajar, mengerti masalah-masalah agama dengan dalil-dalilnya. Kenapa juga ahli sunnah selalu mementingkan ilmu di samping fadail atau keutamaan-keutamaan ilmu dalam berbagai dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak cukup waktu untuk menyebutkannya satu persatu juga dengan ilmu umat akan terselamatkan dari kejahilan akan lahir melalui semangat talabul ilmi para ulama yang akan membimbing umat karena kebutuhan umat kepada ulama melebihi kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Kebutuhan umat kepada ulama melebihi kebutuhan mereka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama' Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu serta merta dicabut dari hamba-hambanya ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan dimatikannya, diwafatkannya ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha nasu ru'usan juhala sampai ketika sudah tidak disisakan lagi oleh Allah seorang alim, seorang yang berilmu, seorang ulama, maka manusia ini akan menjadikan tokoh-tokoh jahil sebagai tempat rujukan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu para tokoh-tokoh jahil ini tadi ditanya oleh umat dalam berbagai urusan agama mereka akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya pula mereka sesat dan menyesatkan umat oleh karena itu ahli sunnah sangat serius dalam mendidik umat untuk berilmu, berilmu, berilmu, belajar, belajar, belajar. Tentang urusan akidahnya, imannya, akhiratnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, rumah tangganya. Nah, terus ditanamkan. Kajian demi kajian ditanamkan, dihidupkan di berbagai daerah. Sehingga menjadi ciri khas ahli sunnah adalah talabul ilmu. Nah, di sana ada kajian tentang iman, di sana ada kajian tentang akidah, bagaimana seorang muslim, seorang hamba bisa memahami tentang sifat-sifat surga, sifat-sifat annar, bagaimana yaumal qiyamah, bagaimana sifat-sifat Allah, mengenal Al-Qur'an, makna-makna dan tafsirnya, kandungan hukumnya, mengenal tentang permasalahan takdir, mengimaninya sesuai dengan iman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Mengerti tentang berbagai urusan akidah. Nah, begitu juga beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Mengerti dia hak orang lain karena dia belajar. Mengerti dia hak tetangga karena dia belajar talabul ilmi selalu ditanamkan oleh ahli sunnah. Antum lihat berbagai karya ulama ahli sunnah, berbagai karya selalu menetapkan atau men mencantumkan di situ tentang talabul ilmi. Baik murni kitab-kitab hadis Sahih Bukhari ada Kitabul Ilm, Sahih Muslim juga begitu, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi semua ada kitab-kitab khusus, bab-bab khusus tentang keutamaan ilmu, kewajiban menuntut ilmu, keutamaan ulama. Nah, selalu disebutkan. Begitu umat dididik oleh ahli sunnah. Berbeda dengan berbagai kelompok yang ada. Nah, mereka tidak mendidik di atas didikan ilmu. Yang ada adalah didikan asabiyah. Ahli sunnah tidak mengenal apa yang namanya kartu tanda anggota. KTA. Nah, ya. di mana dia ada seorang berakidah akidah salaf, beriman dengan cara imannya salaf, beribadah dengan ibadahnya salaf. Nah, tinggal dimanapun dia, berbahasa apapun dia adalah ahli sunnah. Tidak ada kartu tanda anggota. Tidak ada pemimpin khusus. Coba ditanya, siapa pemimpin ahli sunnah di Indonesia? Enggak ada. Siapa pemimpin ahli sunnah di dunia? Enggak ada. Pemimpinnya. Pendirinya siapa? Enggak ada. Pendiri ahli sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ahli sunnah mendidik umat di atas terbiah ilmiah. Nah, dari sini penting diingatkan masing-masing kelompok itu punya terbiah khusus terkait dengan misi dan visi masing-masing kelompok. Jamaatul takfir, jamaatul jihad, kajian-kajiannya bicara tentang jihad. Bagaimana kajiannya tentang bagaimana mengkafirkan pemerintah, bagaimana menentang pemerintah. Kajian-kajiannya berisi tentang kritisan-kritisan terhadap kebijakan waliul amr, Kelompok lain berbeda. Tasawuf mendidik umatnya hanya dengan bagaimana berzikir, berzikir dan berzikir. Kemudian diikat anggota tersebut untuk berasobiah kepada pimpinan masing-masing. Sebagian kelompok tersebut untuk mewujudkan asobiah lebih dalam lagi diikat pada sebagiannya dengan ikatan bayat. Ahli sunnah tidak mengenal yang seperti itu. Ikhwani fiddin, azan ya Allah, yakum. Di sini juga penting untuk disebutkan apa yang ada pada firqatul tablir juga. Di antara al-usulus sittah, enam prinsip dakwah kelompok jamaatut tabligh atau firqatut tabligh disebutkan di sana tahqiq kalimat al-kalimat thayyibah la ilaha illallah kemudian as-salatu dzatul khusyu'i wal khudu' kemudian al-ilmu ma'a dzikir kemudian ikramul muslimin kemudian ikhlasun niyah kemudian yang keenam adalah al-khuruj fi sabilillah berdakwah di jalan Allah. Demikian mereka memiliki enam pokok dakwah yang mereka jalan. Pada sebagiannya, Masya Allah, tahqiq kalimat la ilaha illallah sudah dibahas dalam pertemuan pertama. Yang ingin saya sebutkan di sini adalah al-ilmu ma'ad Prinsip yang ketiga dari deretan prinsip yang sebutkan saya sebutkan tadi dari prinsip-prinsip dakwah firqatut tablil adalah ilmu dan zikir. Masya Allah, sama dong dengan ahli sunnah. Tauhidnya sama. Ini juga ilmu. Perlu diketahui bahwa firqatut tablil ketika menyebut ilmu mereka membagi ilmu dalam dua bagian. Yang pertama disebut dengan ilmu fadail, yang kedua diberi nama ilmu masail. Ilmu fadail yakni berbicara tentang fadilah amal. Itu pun fadilah amalnya didirikan kebanyakannya pada hadis-hadis dhaif bahkan maudhu' ahadith maudhu'ah, hadith-hadith palsu. Nah, bukan pada zikir-zikir yang terbimbing. Nah, barakallahu fikum. Sesuai dengan tarekat masing-masing zikirnya. Yang tarekatnya naksabandi, ya zikirnya sesuai dengan tarekat bandi yang tijani sesuai dengan tarekat tijaniyah dan seterusnya dari berbagai tarekat-tarekat dalam tasawuf. Begitu ilmu yang kedua yang dimaksud ilmu masail <clears throat> yakni ilmu tentang berbagai hukum-hukum agama, akidah, keimanan, ibadah. Maka kata dalam prinsip firqatut tabligh masing-masing anggota, masing-masing jamaah kembalinya kepada ulama di daerah masing-masing. Ulama di negeri masing-masing. Kalau mau berbicara akidah dan itu termasuk ilmu masail, kembalinya kepada ulama di negeri dia tinggal kalau ulama di sana bermadhab Mu'tazilah, ya sudah akidahnya bermadhab Mu'tazilah. Kalau di daerah tersebut Ash'ari, maka akidahnya adalah Ash'ari. Kalau di daerah tersebut ideologi dan akidahnya berdasarkan akidah Syiah, ya akidah Syiah. Itu semua ilmu masail. Maka di dalam prinsip dakwah firqatut tabligh atau jamaatut tabligh mereka menamakan dirinya tidak boleh berbicara tentang ilmu masail ketika keliling khuruj dakwah. Nggak ada yang boleh berbicara tentang ilmu masail. Yang diperbolehkan hanya ilmu apa? fadhail Itu pun bukanlah fadhail amal yang didirikan di atas dalil-dalil yang sahih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Sehingga kita jangan tertipu dengan slogan-slogan. Tadi sudah sempat disinggung bahwa Islam hanya memperhitungkan hakikat setiap permasalahan. Bukan klaim, semboyan, slogan, misi dan visi, enggak yang dilihat hakikatnya bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujzabih. bih. Bukan dengan angan-angan kalian, klaim-klaim kalian, pengakuan-pengakuan kalian, dan juga bukan dengan klaim-klaim ahlul kitab Barang siapa yang berbuat jelek, berbuat salah, berbuat bid'ah, berbuat syirik, maka dibalas sesuai dengan perbuatannya. Nah, ikhwani fiddin din Allah yakum. Sementara ahli sunnah ketika berbicara tentang ilmu, berbicara tentang dua-duanya, ilmu fadail dijelaskan, ditanamkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah ilmu masail juga dipelajari oleh ahli sunnah. Hukum jual beli bagaimana, hukum sewa menyewa, hukum puasa, bagaimana rincian tentang hukum haji, tentang hukum umroh, tentang zakat, tentang pinjam meminjam, tentang sodakoh, tentang sholat. Dibahas di dalam prinsip ahli sunnah. Antum lihat seorang yang ikut firqatut tabligh. Bertahun-tahun, sudah 15 tahun, 20 tahun, ya masih seperti itu. Enggak mengerti tentang tauhid, apalagi mau mengerti tentang hukum-hukum rincian dalam masail dinia, berbagai hukum permasalahan agama. Seperti itu sudah. Nah, tinggal lebih lama dia di sana imamahnya lebih besar gitu aja. Barakallahu fikum. Ya. Kedudukan dia, tingkatan dia semakin tinggi, lebih senior. Kalau dalam ahli sunnah nggak ada kata-kata lebih senior. Dalam pengertian yang menjadi tolok ukur adalah ilmu dan amal. Menjadi yang menjadi tolok ukur adalah ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Begitu ahli sunnah. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah wa Ini adalah prinsip ahli sunnah. Mementingkan ilmu. Antum lihat pada kelompok Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Kemudian uh, eh, NII. Tidak ada keseriusan mementingkan ilmu untuk mendidik diri mereka dan anggota mereka menjadi orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Itu adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga dari metode dakwah ahli sunnah bahwa ahli sunnah selalu berupaya untuk menanamkan kepada umat semangat persatuan dan melarang umat untuk berpecah belah. Itu prinsip ahlus sunnah dari dahulunya sekarang. Mengajak umat untuk bersatu dan melarang umat untuk berpecah belah. Nah, Barakallahu fikum. Sebelum saya melanjutkan ini. ujian bab yang sebelumnya. siap ditanya? Abu Burni. Hadis Inna Allah la yaqbidul ilma intizaan. Allah tidak mencabut ilmu semerta-merta dicabut. Siapa yang meriwayatkan? Dari Amr bin Aus diriwayatkan oleh Mutafakun Alaih. Jazakallah Nah, prinsip yang ketiga tadi telah disebutkan bahwa ahli sunnah selalu mementingkan jam'ul kalimah. Persatuan umat dan melarang umat untuk bercerai-berai baik antar sesama elemen umat Islam ataupun antara umat Islam sebagai rakyat dengan pemerintahnya. Ahlus sunnah selalu mengingatkan umat dengan firman Allah wa'tasimu bihadlillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Berbagai ayat di dalam Al-Quran yang mencela perpecahan. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladhina farraku dinahum wa kanu syia'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi berbagai kelompok, berbagai hizib, berbagai partai dan masing-masing kelompok saling membanggakan dirinya. Dilarang. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah saudara. Selalu ahli sunnah mengingatkan. Namun yang penting diperhatikan bahwa keseriusan ahli sunnah untuk mengajak umat kepada persatuan dan melarang mereka dari perpecahan bukan kemudian mengabaikan prinsip-prinsip agama. Bukan kemudian mengabaikan prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip akidah. persatuan yang dihimbau oleh ahli sunnah adalah persatuan di atas prinsip Al-Quran dan sunnah. Serta pemahaman dan penerapan salaful ummah as-salihun di atas prinsip Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman salaf bersatu di atas akidah bersatu di atas prinsip-prinsip iman ini yang dihimbau oleh ahli sunnah bukan persatuan yang semu bukan persatuan untuk kepentingan-kepentingan kelompok Bukan persatuan untuk mencari pamor di tengah-tengah umat. Tidak. Bukan pula persatuan yang melupakan dan mengabaikan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Tidak seperti apa yang dilakukan dan didoktrinkan oleh al-ikhwanul muslimun dalam kaidah mereka yang ma'rufah dalam prinsip kelompok ikhwan muslimin yang mereka tebarkan di berbagai penjuru dunia yaitu kaidah al-ma'dzirah wa ta'awun kemudian mereka simpulkan dalam ucapannya nata'awanu fima ittafaqna alaihi وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا kita saling menolong bekerja sama bersatu dalam berbagai perkara yang kita sepakat tentangnya dan kita saling memberikan uzur mentolerir perkara-perkara yang kita berbeda pandang dalamnya tentangnya Subhanallah. Kaidah ini sebagian ulama merinci kalau yang dimaksud kita ini saling mentolerir dalam perkara-perkara yang memang diizinkan secara syar'i terjadinya perbedaan pandang, maka itu benar. Dalam beberapa hukum cabang, beberapa furu, beberapa detail masail detail permasalahan dalam urusan agama. Apakah seorang yang selesai umroh harus melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan ataukah tidak? Sebagian ulama menyatakan wajib adanya tawaf wada. Sebagaimana dalam ibadah haji juga ada tawaf wada. Sebagiannya menyatakan tidak wajib tetapi mustahab. Sebagiannya menyatakan tidak disyariatkan adanya tawaf wada. Masing-masing pendapat ini ada ulama-ulama kibar. Maka kita saling mentolerir. Nggak perlu berselisih. Kita terangkan apa adanya kepada umat tentang adanya perbedaan ini. Begitu juga misalkan dalam masalah zakat. Detail permasalahan zakat ada beberapa pendapat yang berbeda. Maka kita saling mentolerir. Saling memaafkan. Dengan tetap meyakini bahwa al-haq itu satu. Kebenaran itu adalah satu. Nah, begitu juga dalam permasalahan saum Seorang yang wafat di bulan Ramadan, di pertengahan atau di 20 hari terakhir Ramadan. Kemudian dia menyisakan beberapa hutang puasa di bulan Ramadan. Apakah boleh ahli warisnya menggantikan, mengkodoknya? Beramal dengan hadis man mata wa alaihi saumun saum anhu waliyuh. Barang siapa yang wafat dan masih menyisakan kewajiban puasa, maka berpuasa sebagai gantinya ahli warisnya. Sebagian ulama mengatakan ya, ahli warisnya, istrinya atau anak-anaknya menggantikannya, mengkobornya. Sementara pendapat kedua mengatakan tidak, Hadis ini bersifat umum dikhususkan oleh beberapa hadis yang lain dibahas oleh ahli sunnah. Pendapat ini, pandangannya ini, ini, ini, ini. Pendapat kedua, pandangannya ini, ini, ini, ini. Memang memungkinkan terjadi perbedaan pandang di dalam beristimbat. Dan yang beristimbat itu bukan tolobatul ilm biasa, tetapi ulama diajarkan kepada umat. Kalau penerapan kaidah tadi wa ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fihi kita saling mentolerir dalam perkara-perkara yang kita berbeda padanya. Untuk masalah seperti ini, maka Syekh Al-Albani mengatakan benar. Syekh Ibn Utsaimin ya benar. Syekh Abdul Muhsin Abad mengatakan benar. Syekh Rabi pun mengatakan benar. Tetapi kalau penerapannya ternyata lebih luas dari ini dan secara praktek kelompok al warul muslimin terhadap kaidah yang mereka buat ini yang sebenarnya kaidah ini bermula dari Muhammad Rashid Ridha kemudian lebih disuarakan lebih dimasyhurkan oleh Hasanul Banna ternyata pada penerapannya mereka mentolerir berbagai perbedaan dan perselisihan di tengah umat walaupun menyentuh sendi-sendi keimanan dan menyentuh sendi-sendi tauhid. Maka dari itu mereka mentolerir tasawuf dan tarekat-tarekat tasawuf. Mereka mentolerir terjadinya perbedaan dalam keyakinan tauhidul asma wa sifat. Mau Mu'tazilakah? Silahkan. Mau Ash'ari, Maturidi, silahkan kita. Jangan berbicara tentang perbedaan. Kita satu sama-sama mengucapkan La ilaha illallah. Kita sama-sama menghadap ke kiblat kalau sholat. Kiblat kita sama-sama Ka'bah. Ini kita bersatu. Barakallahu. Loh iya tapi ini dia Syiah. Sudah, sudah. Jangan bicara tentang itu. Nanti terjadi perpecahan. Kita harus bersatu. Allah melarang kita berpecah belah. Betul nggak? Betul. Allah melarang kita berpecah belah. Tetapi bukan ini maknanya. Nah. Barakallahu fikum. Penerapan atau praktek al muslimin terhadap kaidah ini merupakan tafsir terhadap makna kaidah tersebut. Sehingga kalau berbicara kaidah ini menurut Ikhwanul Muslimin gak boleh ditafsirkan dengan tafsir yang pertama tadi. Dalam masail furu'iyah, dalam masalah-masalah agama yang rinci dan detail seperti masalah-masalah fikih yang memang terjadi perbedaan pandang di kalangan ulama sunnah. gak boleh ditafsirkan ke sana. Sehingga tidak ada kemungkinan kecuali satu. Yaitu berdasarkan praktek penerapan mereka sendiri. Maka dari itu kita melihat dalam kelompok ikhwan muslimin. Ada orang yang asyari yang meyakini Allah berada di mana-mana. Ada seorang yang meyakini dengan akidat al-hulul. bahwasanya Allah itu bersama tubuh makhluknya. Bagi mereka biasa. Jangan ada yang berbicara tentang bahwasanya harus mengimani Allah beristiwa di atas arasnya. Jangan, ini pecah nanti iman. Nah, demikian ditanamkan oleh para tokoh ikhwanul muslimin. Kalau dahulu kaedah yang mereka tanamkan ini yang sudah antum dengarkan tadi, nata'awanu fima ittafaqna alaihi وَيَعْذُرُ بَعْدُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِي sudah dijelaskan oleh ulama dibantah dibongkar kebobrokannya umat sudah tahu kesesatan penerapan kaidah ini dalam pandangan al-ikhwanul muslimin muncul kaidah-kaidah lainnya redaksi-redaksi lain yang ternyata adalah sama ujungnya maka muncullah Abdurrahman Abdul Khalid. Perintis Jam'iyah Ihya At-Turat di negeri Kuwait. Yang sudah memiliki kaki tangannya di berbagai negara, di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia ini. Apa kata Abdurrahman Abdul Khalik? Apa pandangan dia? Kata dia, adanya beragam kelompok dalam medan dakwah merupakan lambang kekuatan Islam dan bahwasanya perbedaan-perbedaan ini saling menguatkan dan saling menutupi celah. Sehingga keberadaan berbagai kelompok ini, al-jamaat ini, tidak perlu diingkari. Justru perlu untuk dipupuk semangat mereka untuk bekerja sama. Yang kelompok baik kelompok pergerakan dari sisi jamaatul jihad, jamaatul takfir wal hijrah, kemudian jamaatul ikhwanul muslimin, jamaatul tabligh. Nah. dan yang lainnya termasuk kelompok Syiah dan tarekat tasawuf semuanya itu saling menguatkan menurut pandangan Abdurrahman Abdul Khalid. Loh, kalau ada yang mengatakan, masa Ustaz Abdurrahman Abdul Khalid demikian mentolerir walaupun kelompok tasawuf. Padahal dia sendiri punya kitab yang membantah tasawuf yang berjudul Al-Fikr Sufi. Masa dia sudah membantah tasawuf? Sekali lagi, ahli sunnah itu melihat realita. Nggak melihat slogan, semboyan, dan pengakuan atau amalan yang telah lalu. Karena proses ujian itu terus berlanjut, berlanjut, berlanjut sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbimu sampai datang kematian kepadamu. Beribadah dengan akidah yang benar, dengan iman yang lurus, dengan akhlak yang benar, keyakinan yang lurus. Sampai datang kematian dengan segala bentuk ibadah. Termasuk ibadah amar ma'ruf nahi mungkar terhadap berbagai kemungkaran. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Tidak mesti seorang punya karya di bidang tertentu kemudian dia pasti akan selamat dari pelanggaran dan penyimpangan di bidang tersebut. Enggak. Yang dilihat adalah realita. Nah. Jam'iyah Ihya Turath ternyata dididik oleh Abdurrahman Abdul Khalid untuk berjalan di atas paham dan metode dakwah al-ikhwanul muslimin. Bergabung dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, bertahun dengan berbagai kelompok, sampai sekalipun syiah rafidah. Ihya'at at-turath berdemo bersama mereka, mengadakan acara bersama mereka, saling berkunjung antara tokoh Hiyaturah dengan tokoh Syiah. Bahkan merekrut mereka dalam pemilu. Itu Jamiah Hiyaturah. Barakallahu fikum. Abdurrahman Abdul Khalid dahulu sangat menentang paham Khawarij Dulu Abdurrahman Abdul Khalik adalah teman Syekh Rabi, teman Syekh Mukbil di dalam berdakwah. Tidak jarang mereka berdua ini keluar dakwah ke berbagai daerah. Teman akrab. Sama-sama murid Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sama-sama murid Syekh Al-Albani. Sama-sama murid Syekh Ashinqiti, penulis tafsir Adwa al-Bayan. Bukan jaminan itu. Untuk seorang kemudian selalu lurus, tepat manhajnya, tidak menyimpang. Lah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Nah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah bahwasanya prinsip al-ikhwanul muslimin yang tadi telah kita dengarkan bersama nata'awanu fi fi mattafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi ini pada prakteknya adalah kaidah yang merobohkan sendi-sendi amar ma'ruf nahi mungkar yang disebutkan dalam hadis atau sendi-sendi nasihat yang disebutkan dalam hadis ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Nah, bahwa agama itu didirikan di atas prinsip nasihat. Agama didirikan di atas prinsip man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani, Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika iman. Barang siapa di antara kalian mendapati atau melihat kemungkaran, maka hendaknya kalian ingkari, kalian rubah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Jika kalian tidak mampu, maka ingkari, rubahlah kemungkaran itu dengan lisan kalian. Dan jika ternyata dengan lisan kalian tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan hati kalian. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Prinsip al-ikhwanul muslimin ini mematikan ya, merobohkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana Anda melihat seorang mencela seorang sahabat? Seorang sahabat Nabi dia cela, dia hina, dia caci. Sementara kita tahu ini adalah kemungkaran besar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi fawallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa jangan kalian mencoba mencela satu orang sahabatku apalagi dua apalagi tiga jangan kata Rasul demi Allah kalau salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak Allah terima infak dia tadi, sodakoh dia tadi. Nah, atau tidaklah bisa menyamai infaknya para sahabat walaupun hanya segenggam dari infak mereka. Bukan segenggam emas, walaupun segenggam kurma ataukah gandum dan yang semisalnya. Tidak bisa menyamai infak emas sebesar gunung Uhud. Barakallahu fikum. Gunung Uhud itu mirip dengan gunung yang ada di tepi danau itu tadi. Sebesar itu emas tidak bisa menyamai infaknya salah seorang sahabat. Kemudian kita mendengar ada teman kita atau orang bersatu organisasi dengan kita, satu dakwah dengan kita, tiba-tiba mencela satu orang sahabat. Meyakini Muawiyah sebagai pemberontak misalnya. Meyakini Abu Hurairah telah menyebutkan atau meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Bahwasanya beliau adalah pendusta dan yang semisalnya. Apakah kemudian kita diam? Kemudian kita mengatakan, ya sudah, kita berjalan dengan keyakinan masing-masing. Jangan bicara lagi seperti ini. Ayo kita berdakwah. Berdakwah kemana? Dakwah apa itu? Maka kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, prinsip ini menghancurkan prinsip Islam terkait dengan nasihat serta amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian berbagai poin-poin akidah lainnya. Kita satu majlis di masjid yang sama, satu dakwah, kita berdoa langsung menyebut nama Allah. Sementara teman dakwah kita, entah dia berposisi sebagai sekretaris, ataukah wakil ketua, ataukah bendahara, ataukah kepala seksi ini dan seksi itu. Dia tidaklah berdoa kecuali menyebut syekh tarikatnya dan memanggil nama syekh tarikatnya. Nah, kemudian kita mengatakan, sudahlah, kita saling mentolerir beberapa perbedaan yang terjadi. Ini bukan prinsip dakwah. Ini bukan persatuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min authaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat adalah cinta karena agama Allah, di jalan agama Allah dan benci karena Allah atau karena agama Allah. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang sementara dia membenci sahabat Nabi? Bagaimana kita bisa bersaling mencinta dengan seseorang yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ini bukanlah autak ural iman. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa prinsip dakwah ahli sunnah yang bisa kita sebutkan pada kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkannya pada kajian besok. Biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.